Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah usul Fiqh wa Qawaidih. Kita masih berada pada pembahasan seputar bahwasannya suatu ibadah harus mencotok syariat pada berapa perkara kemarin? Enam perkara. Mencocoki ibadah atau ibadah mencotok syariat pada enam perkara. Ingat-ingat ya pada enam perkara. Pertama, sebabnya, pada sebabnya, sebabnya kenapa perbuatan tersebut dilakukan? Kedua, jenisnya. Jenisnya harus mencontoh syariat, nggak boleh sembarangan. Hmm, barakallahu fikum. Contohnya antum berkorban ya dengan hewan-hewan yang sudah disediakan untuk korban, kambing, sapi, eh, eh barakallahu fikum onta nggak boleh antum korban dengan gajah misalkan atau korban dengan eh, kuda misalkan karena jenisnya sudah tidak sesuai dengan syariat. Kemudian kadarnya jumlah eh, jumlah bilangannya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum salat duhur eh, lima rakaat. Nah, walaupun salat duhur namanya, tapi kan sudah menyelisih syariat. Karena dalam syariat salat duhur empat rakaat. Kemudian apa kemarin? Nah, barakallahu fikum. Naam waktunya, ya kan kemarin? Waktunya. Ya, waktunya kapan menyelenggarakannya? Antum salat duhur jam 10 pagi, ya enggak sah. Karena tidak sesuai dengan syariatan itu. Kemudian apa kemarin? kefiahnya, tata caranya. Eh, tata caranya. Antum wuduk dibulak balik Pertama kali wuduk langsung kaki dulu. Setelah itu baru kumur-kumur. Setelah kumur-kumur baru apa? Baru tangan. Setelah itu baru istinsyak, istinsar misalkan. Berarti apa? Enggak sah karena tidak sesuai dengan apa? syariat tata caranya. Kemudian kemarin apa yang terakhir? Eh? Apa? Waktunya sudah kemarin, waktunya sudah. Nah, barakallahu fikum kemarin waktunya sudah. Berarti sekarang ya. Nah, sekarang ini nah barakallahu fikum oh, tempatnya. Tempatnya sudah belum kemarin? Sekarang dia tempatnya ya. Jadi kemarin baru waktunya, tata caranya, kadarnya udah 5, 6 sekarang. Kita lihat. Qala al-muallifu asbahullah sadisan yang ke-6 antakuna muwafiqatan syara' fi makaniha hendaknya ibadah itu mencontohi syariat pada tempatnya. Jadi tempatnya nggak boleh apa? Menyelisih syariat. Antum haji malah hajinya di Lembah Dukriwo sana. Tahu Lembah Dukriwo nggak antum? Lembah Dukriwo itu daerah gunung atas sana itu Jati Mentil. Nah, mungkin Ihsan tahu tempatnya. Haji ini di sana, misalnya nggak sah. Paham ya? Hajinya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena bukan tempatnya. Antum haji malah ke Malioboro misalkan hajinya. Ya nggak sah. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Jadi tempatnya harus mencocoki syariat itu nih ya. Harus mencocoki syariat. Antum etikaf, nah barakallahu fiqum etikafnya di mana? Etikafnya di rumah misalkan enggak sah juga karena tidak mencocoki apa? syariat. Penting ini ya yang keenam ini, antakuna muwafiqatan syara' fi makaniha. Hendaknya ibadah tersebut mencocoki syariat pada tempatnya. Tempatnya harus mencocoki syariat tempatnya. Nah, kita lihat la budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan syara' fi makaniha. Harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat pada tempatnya. Hajinya di mana hajinya? Yang mana teman? Hah? Ke Mekah itu, tempatnya di sana. Antum haji malah berangkatnya ke Yaman. Lain lagi urusannya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Falam i'taqafa al-insanu fi baitihi fil ashr awakhir min Ramadan, fa innahu la yuzhihu. Kalau seandainya ada orang dia etikaf 10 malam terakhir. Eh, 10 hari terakhir Ramadan etikaf di rumahnya. La yuzihu, Maka enggak sah etikafnya. Li'anna makan al etikaf al-masajid karena tempat etikaf itu di masjid, bukan di rumah. faham belum? Ayo na'am, kita lihat. Antum etikaf 10 hari terakhir Ramadan etikaf di parkir, tempat parkir itu, etikaf, Bikin kamar situ, eh, kemudian di Nah barakallahu fikum Naam, semuanya ibadah di situ juga, ngaji juga situ, sholat juga situ, sah enggak itikafnya? Enggak sah karena bukan tempat untuk itikaf. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan jangan kalian bermubasyarah dengan istri-istri kalian, maksudnya berhubungan badan dalam keadaan kalian etikaf di masjid. Berarti etikaf tempatnya di masjid. Paham ya? etikaf tempatnya di masjid bukan di tempat-tempat yang lainnya. Berikutnya, walau tafa bil baiti kharijil masjidil haram la la Kalau ada orang tawaf, tawaf itu seharusnya di mana handalah tawaf? Hah? Di dalam Ka'bah? Eh, di Masjidil Haram kan seharusnya situ, di Masjidil Haram. Nah, barakallahu fikum ketika mulai Ka'bah itu di bagian kiri atau kanan kemarin? Hah? Kiri. Paham ya? Jadi ada orang tawaf di luar Masjidil Haram, enggak sah. Li'annahu lam yuwafiq syara' karena enggak mencatat syariat fil makan tempatnya. Paham belum? Dia tawaf pernah di Madinah tawafnya, udah gagal paham di situ. Paham ya? Karena apa? Bukan tempatnya. Naam. It min syartit tawaf an yakuna fil Masjidil Haram. Karena termasuk syarat tawaf itu di Masjidil Haram. Karena Ka'bahnya di mana? Di Masjidil Haram mana itu. Na'am barakallahu fikum. Sehingga kalau antum tawaf di luar Masjidil Haram enggak sah tawafnya. Enggak sah tawafnya. Hatta walau kana hunaka danyikun fa innahu lazih. Walaupun tempatnya sempit, tempatnya walaupun sempit, antum kok tawafnya di luar Masjidil Haram enggak sah. Paham belum nih, teman? Paham? Eh, walaupun tempatnya sempit, antum mau malah nekat nam keluar Masjidil Haram untuk di luar ya enggak sah tawafnya. Nah, perhatikan lagi. Falau furida anna ma haula al-Masjidil Haram sahat yumkinhu at-tawaf fiha, fa tawafa fiha fa innahu lazih kalaulah ditakdirkan sekeliling Masjidil Haram tempatnya luas sahatun yumkinuhu tawaf tempat yang luas mungkin untuk tawaf kemudian dia tawaf di situ enggak sah tawafnya ha nah li'annahu kharijul Masjidil Haram karena keluar dari Masjidil Haram paham ya yakunu mukhalifan li syara' fi makan ibadah maka orang tersebut telah menyelisih syariat dalam tempat ibadahnya paham belum ayo na'am jadi upayakan diperhatikan baik-baik kalau beribadah kalau sudah dipatoki tempatnya tempatnya itu jangan sampai nah barakallahu fikum menyelisih daripada tempatnya jadi harus disesuaikan dengan syariat kita lihat berikutnya walau hajjal insanu ila Madinah ada orang haji ke Madinah haji apa namanya berarti kalau hajinya ke Madinah eh, haji apa namanya tamattu atau haji qiran atau haji ifrat eh? enggak ada haji ke Madinah itu bukan haji tapi ngapain biasanya orang-orang ziarah, berkunjung, mungkin berkunjung ke kuburan baki, kuburan para sahabat atau mungkin ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi kan itu. Nah, ini orang haji malah ke Madinah dia. Badalan an Makkah sebagai gantinya dari Mekah. Lam yuzihu al-hajj. Hajinya enggak sah li'annahu mukhalifun bima kana ibadah fala tuzihu karena dia menyelisih tempat ibadah maka tidak sah bagi dia untuk haji tadi. Paham ya? Jadi haji tempatnya bukan di Madinah. Naam. Al-khulasah kesimpulannya Anal ibadati tumna illa haitsu adzina fiha syara' bahwasanya ibadah itu dilarang ini perhatikan kesimpulannya nah salah ibadah ingat-ingat wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu ladzi fi syar'ina madkuru ingat-ingat nah kemudian apa yang dalam qawaidul fiqhiyah itu wa laysa mashru'an minal umur ghairu ladzi fi syar'ina madkur kan itu jadi kalau hukum asalnya ibadah itu haram itu loh, dilarang. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana hukum asal suatu perkara, semua perkara selain ibadah apa hukum asalnya? Hmm? Halal, mubah. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fi adatinal ibaha hatta yadi asariful ibaha. Kita lihat lagi. Wa bina'an 'ala hada, perhatikan baik-baik itu ya, dan dibangun di atas kaidah ini la budda an takuna muwafiqatul syara'. Maka yang namanya ibadah itu harus mencocok syariat. Wa ma'dzunan fiha min qibal syara' dan juga diizinkan oleh na barakallahu fikum syariat tersebut fil umur as-sittah sabiqah pada enam perkara yang sudah kita lewati. Ingat-ingat, enam perkara yang sudah kita lewati. Ingat-ingat barakallahu fikum. Pertama harus mencocoki apanya? Abdurrahman. Apanya? Sebabnya. Kedua apa ya, San? Jenisnya ketiga apa? Eh, Husain kadarnya atau jumlahnya. Kemudian yang keempat apa Hantola Ewa Apa yang keempat? Antum Abdullah Hmm? Apa? Kadarnya udah. kafiyahnya tata caranya. Yang kelima apa? Abdul Aziz. Waktunya. Yang keenam apa? Tempatnya. Itu cocok itu ya pada enam perkara. Sebab, jenis, ya, sebab, jenis, kadar, waktu, kafiyah kemudian tempatnya. Selesai. Enam perkara tersebut harus apa? Sebagai patokan untuk dicocokkan kembali. Cocok gak itu loh. Kalau gak ada berarti bukan ibadah yang syariatkan. Fa in qala qailun kau qaidatan yuskil alaihima kalau ada yang mengatakan dua kaidah ini ada iskal katanya. Awa. Dua kaidah ini ada iskal katanya. Nah, ada iskal pada dua kaidah ini. Maqalahu ba'dul ahli ilm anal asla fil abda' yakni an-nisa. Kalau ada yang mengatakan lagi, ada dua kaidah. Eh, dua kaidah ini, nah barakallahu fikum ada iskal katanya. Apa kaidahnya? Yaitu yang diucapkan oleh sebagian ahli ilm bahwasanya Anal Aslafil fil adha yakni an-nisa tahrim. Hukum asal wanita itu adalah apa? Nah barakallahu fikum haram. Nah barakallahu fikum hukum asal wanita adalah haram. Itu bagaimana? Wal aslu fil luhum at-tahrim dan hukum asal daging itu kan haram. Ini kaidahnya apa seperti ini? Kurang tepat aslinya ya. Nah barakallahu fikum. Naam. Kurang tepat ya. Karena sudah kita lewati dulu kan. Wal aslu fil adha'i wal luhumi. Kemudian apa? wa nafsi wal amwali lil ma'sumi itu ya ayo na'am barakallahu fikum maksudnya bagaimana maksudnya itu pada asalnya itu terjaga dalam artian itu memang kalau yang mengatakan itu ada pada asalnya haram itu berarti membutuhkan sesuatu yang untuk menghalalkannya paham ya daging Wa illa aslinya kalau bertentangan dengan hukum asal yang kita lewati itu memang bertentangan secara globalnya. Karena hukum asal semua perkara selain ibadah apa tadi? Selain ibadah boleh-boleh aja. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Selain ibadah hukum asalnya boleh-boleh aja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah hukum asalnya apa? Haram sampai datang dalil yang mensyaratkannya. Ewa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Ikhwani fi din azan wasakumullah kata beliau di sini apa kata beliau? Kulna kita katakan hada la la yurd al qaida. Ini enggak bisa membantah kaidah. Wal ulama rahimahumullah la yuriduna mukhalafata hadhil qaida allati dzakarna dan para ulama rahimahumullah mereka tidak menginginkan untuk menyelisih kaidah yang sudah kami sebutkan. Ingat-ingat ya, al aslu fil asya ibahah. Hukum asal semua perkara boleh. Hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fi jami'il ibadat muharramah. Dan hukum asal semua ibadah itu haram. Hatta ya'tiya dalil ala syar'iyatiha. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Paham ya? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Jadi upayakan dua kaidah ini jangan sampai terlupakan. Eh? Dua kaidah ini jangan sampai apa? Eh, hantalah Jangan sampai terlupakan. Paham ya? Diingat-ingat terus karena itu sering muncul dalam pembahasan usul fikih atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Lakin qasduhum annal asla annal abda lihilha syurut. Maksudnya mereka itu bahwasanya perempuan-perempuan itu dihalalkan itu ada syaratnya. Paham ya? Karena hukum asalnya perempuan-perempuan yang selain mahram ya haram enggak bagi kita? Haram enggak? Haram. Tapi ada sesuatu yang menjadikan jadi halal. Apa di antaranya sesuatu tersebut? Pernikahanan itu. Nah, barakallahu fikum atau saudara atau persesuaian itu menjadi halal kan dalam artian menjadi mahramnya. Kita lihat sini. Kata beliau, "Fala nastahillaha fala nastahilluha illa ba'da an na'rif asyurut." Maka kita enggak bisa menghalalkannya sampai apa? Sampai kita mengetahui syarat-syaratnya. Fa idza syakakna masalan fi 'aqdin nikah hal tamma aw Kalau kita ragu sekarang, masalah transaksi akad nikah kita ragu. Nah, sudah sempurna atau belum? Fal aslu ada tamam fala yahil. Hukum asalnya belum sempurna maka enggak halal. Karena akad nikah itu jelas. Ya, walinya mengatakan kepada lelaki yang mau menikahi putrinya tadi, angkah tuka wa zawatsuka bibnati fulana bimahrin mi'at dahaban zahaban misalkan. Ya, aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 100 gram. 100 gram emas murni. Paham ya? Nah, itu baru apa? Ijab namanya. Qabul itu dari lelakinya. Lelakinya mengatakan qabil tu zawajaha au nikaha bi mahrin matkun naqdan. Eh, sempurna, sempurna. Selesai, selesai itu. Setelah itu sudah suami istri kan itu. Nah, barakallahu fikum namanya akad nikah. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi semuanya harus disempurnakan, harus disempurnakan. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau Hukum asalnya belum sempurna kalau masih ragu seperti itu. Lakin law syakakna hal hadil mar'ah mimman yahil lahu akhdhuha aw mimman la yahil. Tapi sekarang kalau kita ragu, perempuan itu termasuk yang halal bagi dia untuk diambil atau termasuk yang tidak halal, fal aslu al hil. Hukum asalnya halal. Semua perempuan, semua wanita hukum asalnya apa? Halal tapi dengan syarat itu loh. Faham belum? dengan syarat. Syaratnya pernikahan diantaranya. Lianna Allah lama zakar al-muharramat kala dikarenakan Allah Taala ketika menyebutkan perkara-perkara yang kan beliau Allah Taala mengatakan wa ohinna lakum ma wara'a dan aku halalkan untuk kalian yang selain itu semuanya. Selain para wanita yang diharamkan. Faham belum? Kan ini ayatnya siaknya menyebutkan sebelumnya para wanita yang diharamkan untuk nikahi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang saudari sepersusuan haram enggak? Handalah dinikahi. Eh? haram. Tapi boleh nggak kita melihat saudari sepersusuan? Eh, nggak boleh ya? Boleh. Boleh. Untuk mahraminya yang untuk itu bisa, tapi mahram nah barakallahu fikum untuk masalah pengharaman itu pengharaman pernikahan. Adapun pun mahraminya dia berdua atau misalkan nah melihat itu enggak masalah. Fal aslu al-hil. Nah, fadalah hadza ala anna al-asla al-hil. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya selain para wanita yang diharamkan itu halal. Wa min dzalika dan termasuk contohnya juga Nah barakallahu fiikum disebutkan sini termasuk contohnya juga Lau syakakna fi adadir radu'at. Kalau kita ragu mengenai jumlah nah barakallahu fiikum jumlah apa? Jumlah susuan misalkan. Berapa kali nyusu? Kan sudah kita lewati. Seseorang dikatakan anak sepuh susuan itu kalau menyusu berapa kali? Abdullah lima kali Dulunya sebelum dihapus 10 kali nyusu. Setelah dihapus, setelah dimansuh menjadi 5 kali nyusu sampai kenyang. Nah, 5 kali nyusu sampai kenyang tersebut dikatakan saudara sepersusuan atau anak sepersusuan. Paham ya? Nah, ragu dia ini sudah keempat atau baru kelima? Sudah kelima atau baru keempat? Atau baru ketiga? Nah, ragu kita lihat. Wa arada ar-rajulu an yatazawwad min man arda'atha ummuh radwan lam ya'rif lam yu'raf adaduhu. Ada orang ingin menikah wanita yang ibunya itu menyusui dia dengan suatu susuan yang nggak dikenal, nggak diketahui jumlahnya berapa. Paham belum? Jadi ada orang laki-laki ingin nikah dengan seorang wanita, wanita itu pernah disusui sama ibunya itu loh. Tapi ragu berapa kali nyusunya. Paham belum? apakah sudah lima kali nyusu sampai kenyang atau baru berapa kali? Fahunana qul yajuzu an yatazawwajaha. Kalau seperti ini keadaannya boleh eh, boleh apa? Boleh menikahinya. Li'annal asla al-hil karena hukumnya hukum asalnya halal. Kecuali yakin, yakin pasti ada buktinya bahasanya dia sudah lima kali nyusu sampai kenyang misalkan. Nah, baru enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh menikahi anak sepesusuan atau enam saudari sepesusuan. Mahum salah? Mahum isa? Ewa. Kadzalika qauluhum fil lahm. Seperti itu pula ucapan mereka dalam masalah lahm. Apa lahm? Daging. Dalam masalah daging. Al aslu at-tahrim hukum asalnya daging itu haram. Nakul kita katakan hada ini mungkin Ida idza syakakna kalau kita ragu fi syartil hil kalau kita ragu dalam mengenai syarat halalnya. Misal contohnya an najida lahman minal ibil awil baqara awil ghanam kita menjumpai eh, menjumpai atau mendapati daging daging unta atau sapi atau kambing wasyakakna dan kita ragu hal Zubiha 'ala tariqatul islamiyah awla na barakallahu fikum, ragu. Apakah disembelih dengan cara Islam ataukah tidak? amlum Jadi ragu disembelih dengan cara Islam atau tidak? Ewa. Ah. Bagaimana hukumnya kalau ragu seperti itu? Kita lihat. Fal asl tahrim hukum asalnya haram. Ini menurut kaidah ini ya, hukum asalnya haram. Hatta na'rifa syarat hal sampai kita mengetahui syarat halal tersebut sampai kita mengetahui apa syarat penghalalan tersebut. ammalau wajadna hayawanan. Tapi kalau kita menjumpai hewan, wala nadri hal huwa halalun au haram fal aslu al Kita kami enggak tahu. Apakah dia halal atau haram kita enggak tahu. Maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Wa ala hadza famastasnahu ba'dul ulama fi mas'alatil abda' wal luhum. Maka berdasarkan penjelasan ini berdasarkan penjelasan ini Ya, sebagian ulama yang telah sebagian ulama telah mengecualikannya. Nah, barakallahu fikum dalam masalah abda itu wanita wal dan daging fihi nadhar fil waqi' perlu dicek lagi. Karena dikecualikan. Ingat-ingat kaidah umumnya hukum asal semua perkara selain ibadah hil, halal, mubah. Nah, para ulama ada mengecualikan kecuali wanita dan apa tadi? daging. Itu pengecualian yang fihi nadhar. Perlu dicek lagi. Bahkan kesimpulannya apa? Hukum asal wanita dan juga Hukum asal daging halal. Kecuali apa? Datang dalil yang mengharamkannya. Faham soalnya? hewan eh, wa barakallahu fikum. Contohnya, ada orang ngasih ke antum daging kambing, daging sapi, daging kelinci, daging unta, daging semua daging yang dagingnya itu daging yang halal misalkan. Paham ya? Posisinya antum nggak tahu ini disembelih dengan cara syariat atau tidak. Caranya bagaimana caranya? Antum ketika makan baca bismillah selesai. faham belum? Kecuali kalau benar-benar dikabarkan kambingnya ini tadi nyembelihnya enggak menyebutkan nama bismillah, enggak mengucap bismillah. Lah terus bagaimana? Langsung nyembelih langsung nyembelih langsung. Berarti kita harus menahan. Baru menahan karena dikasih tahu. Tapi kalau hukum asalnya, nam kembali hukum asalnya apa halal. Faham insyaallah ya? Nam sampai datang dalil yang jelas tentang pengharamannya. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah? Mahum? Ewa. Contoh yang lain. Ada orang ngasih ke antum daging unta. Antum enggak tahu disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Tiba-tiba ada ngasih daging unta gitu misalkan. Nah, hukum asalnya apa berarti? Halal. Antum baca bismillah ketika mau ma, mau makan. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Li'anna mastasnahu ya'ni dikarenakan yang mereka kecualikan yakni anna syartul hillam yujad." Kata mereka syarat penghalalan enggak ada di situ katanya. Wa hadza yashmal kullu shay'in hatta fil bai' al-asl fil a'yan at-tahrim kalau seperti ini mencakup segala sesuatu Bahkan jual beli pun hukum asalnya apa? Barang-barang benda-benda itu haram. Hatta a'rifa anni malaktu hadhihi sil'ah masalan dibayan sampai benar benar aku tahu aku memiliki benda tersebut atau barang tersebut. Na'am barakallahu fikum dengan apa? Dibayan dengan penjualan atau dengan dengan apa? perkontrakan atau persewaan atau ma'asbah dzalik atau yang semisal dengan itu. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Na'am. Faham maksudnya ya? Eh jadi kalau ngikutin pendapat tersebut pendapat yang keliru, pendapat yang keliru dan pendapat yang batil. Karena apa? Karena seakan-akan apa? Nanti ada pengecualian tersebut akhirnya apa? Akhirnya kaidah yang kita lewati itu rusak. Paham ya? Jadi yang tepat bagaimana? Ya kaidahnya seperti yang kita lewati itu. Eh? Al aslu fil asya apa? Alhamdulillah ibahah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal semua ibadah haram sampai datang dalil yang nah barakallahu fikum mensyariatkannya. Naam. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Lakin liyu'lam anna kulla fi'lin sadara min ahlih fal aslu fihi as-salama hatta yakumad dalilun al-mana. Akan tetapi hendaknya diketahui akan tetapi hendaknya diketahui bahwasanya segala perbuatan yang muncul dari pelakunya hukum asalnya selamat. Semua perbuatan yang muncul dari pelakunya hukum asalnya selamat hingga tegak dalil atas larangan. Paham belum? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Hukum asalnya itu jual beli apa hukum asalnya? Halal. Nah, contohnya itu menjual nah barakallahu fikum jazakumullah. Nah, menjual ayam. Ternyata ayamnya dipakai untuk apa? Acara Maulid Nabi. Yang dosa siapa? Yang menjual atau yang menggunakannya? Yang menggunakannya hukum asalnya itu enggak perlu nanya. Faham ini Husain? Hukum asalnya perlu enggak nanya, "Pak, ayamnya untuk apa ini, Pak?" Enggak perlu. Antum intinya jual gitu loh. Contohnya antum jual komputer, antum jual laptop lah, laptop itu ya, laptop itu ya. Antum jual laptop, nambah kalau fikum kemudian apa? Eh, laptopnya digunakan untuk kemaksiatan, laptopnya itu. Paham ya? nambah kalau fikum. Nah yang dosanya apa yang dosa? Yang menggunakan atau yang menjual? Yang menggunakannya. Antum jual ayam jago ke pasar. Eh, taunya yang jual kita ternyata ayam jagonya dipakai untuk apa? Adu jago. Yang dosa siapa? Eh? yang menggunakannya tadi, yang menjual nggak berdosa kecuali tahu dari awal. Mas, jagung ini mantap sekali mas, jalurnya panjang-panjang. Ini kalau dipakai untuk adu jagung menangan tak beli ya. Wah ini nggak tak jual katanya, tak beli lima ratus ribu. Ya udah, nah, kita kasihkan kita nggak boleh, haram, dosa. Karena tahu fungsinya. Paham belum? Jadi hukum asal transaksi jual beli itu antum nggak perlu memperjelas lagi untuk apa untuk apa itu nggak perlu aslinya. Tapi kalau tahu wajib menahan. Paham belum? Antum contohnya punya apa TB? Tahu TB? Apa TB? Toko bangunan. Ya, punya TB toko bangunan, ada orang nah barakallahu fikum beli batu bata. Pak, anda mau beli beli, beli batu bata. Berapa? Ya, tiga truk misalkan. Perlu enggak antum nanya untuk apa, Pak? Perlu enggak nanya gitu? Hah? Eh, perlu enggak? Enggak perlu. Ternyata dipakai bangun gereja. Ya dosanya pada kita, mereka. Faham salah ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi perkara seperti ini penting sekali agar kita itu bisa menghukumi. Kalau nggak tahu pembahasannya kan nggak bisa menghukum kan gitu. Nah, kita lihat lagi barakallahu fikum berikutnya. Fa idza ja'atna luhumu luhumul mudzakkah min muslimin. Kalau datang kepada kita daging yang sudah sembelih, ingat-ingat, datang kepada kita daging yang sudah sembelih dari kaum muslimin. Daging yang sudah sembelih dari kaum muslimin. Fala yahtaj an nabhas hal hiya mamlukatun lidzabih aw ghair mamlukah. Kita enggak perlu mencari-cari ini dagingnya milik dia atau bukan ya? Kambingnya milik dia atau bukan ya? Ada orang datang ke antum, "Ya akhi, ini alhamdulillah ada daging-daging unta buat antum hadiah." Perlu enggak antum nyari ini? Ini untanya benar-benar milik kamu atau bukan? Perlu enggak ngomong gitu? Enggak perlu, cukup kita ucapkan apa? Jazakallah khairan selesai. Paham ya? Perkara ternyata itu kambing curian atau itu onta curian urusan dia dosanya. Paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Karena apa? Karena yang membawa kepada kita kaum muslimin. Wa hal dhabih yusalli aw la yusalli enggak perlu tanya juga. Yang nyembelih itu salat enggak ya? Karena hukum asalnya untuk kaum muslimin apa hukum asalnya? Husnudzan, berbaik sangka. Faham maksudnya? Jadi ketika antum dikasih sembelian, tetangga antum misalkan, dia muslim, dia muslim. Dia muslim ngasih antum ini Pak ada sepotong daging sapi untuk bapak hadiah. Enggak perlu nanya, "Oh ini antum sholat enggak, Pak?" Aslinya enggak perlu. Paham ya? Nah, yang nyembelih sholat atau tidak enggak perlu, tapi kalau tahu baru kita menahan. Paham belum maksudnya nih? Mau misalnya Eh, ada orang antum misalnya jualan antum punya toko sembako lah taruhlah. Punya toko warung sembako gitu ya. Ada orang beli ke antum pilox. Oh, pilox antum? Nah, orang ini beli ke antum pilox, kemudian dia ngomong, anak beli pilox ini untuk nyoret-nyoret tembok masjid. Eh, tapi dibeli harga tinggi nggak sembarangan. Biasanya lima ribu satu dibeli lima puluh ribu sama dia. Antum kasih nggak? Haram kalau antum kasihkan karena tahu fungsi dan tujuannya. Paham ya? Tapi ternyata apa? Ternyata kalau antum nggak tahu, antum cuma jual saja. Sama dia dipakai untuk nyoret masjid, nyoret tembok masjid misalkan atau untuk bikin eh, keonaran, kotoran atau yang semisalnya, hukumnya apa? Haram atau dosanya ke dia bukan kepada pe penjualnya. Penting sekali ini ya. Nah, jadi nggak perlu ragu-ragu ketika jual makanan kalau posisinya kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Selama makanan yang kita jual halal, halal. Tapi kalau tahu jangan dijual kepada orbut orang tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena berbahaya. Contohnya antum taruhlah antum di rumah jualan ayam lah taruhlah. Assalamualaikum. assalamualaikum ihsan eh, ini ada acara ini mau Maulid Nabi ini Beli 5 kilo ya, siapkan ya. Tahu antum untuk acara mulut Nabi, tahu ini. 5 kilo enggak sembarangan, biasanya lakunya sehari cuma setengah kilo. Wah, ngeri juga kan? Sehari biasanya cuma setengah kilo lakunya. Ini 5 kilo langsung nih, 5 kilo kontan. Eh, 5 kilo kontan untuk mulut Nabi. Antum kasih enggak? Jangan dikasih haramat mengasih karena tahu fungsi dan tujuannya. Tapi kalau enggak tahu, ini e, Pak Esan ini mau beli 5 kilo bagaimana? Ya tafadhol silakan, kita nggak tahu tujuannya atau apa. Tapi kalau dikasih tahu, ya harus tahan. Paham ya? Tahan, jangan gara-gara harta kemudian kita menolong apa? perbuatan enam bid'ah dan semisalnya. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali pembahasannya ini ya. Kadzalika law ja'at min nasara la nas'al kaifa yadbahun. Kalau seperti itu pula, perhatikan penting ini, seperti itu pula kalau datang daging tersebut dari orang Nasoro, kita nggak perlu nanya bagaimana mereka menyembelihnya. Karena hukum asalnya sesembelian ahlu kitab apa hukum asalnya? Halal. Perhatian baik-baik. Sesembelian ahlu kitab itu halal. Sesembelian orang kafir semuanya haram kecuali sesembelian ahlu kitab. Belum, kecuali sesembelian ahlu kitab. Siapa ahlu kitab itu? Al-Yahud wa wan Nasara. Kenapa kok dihalalkan para ulama? Karena mereka punya keyakinan pada asalnya ya, punya keyakinan bahwasanya mereka tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah taala. Tapi kalau ketahuan dia menyebutkan bismi Isa. Eh, eh, bis, bismi Musa misalkan. Halal enggak? Enggak halal. Faham belum? Ini penting ini ya. Jangan sampai itu gagal paham ya. Berarti sembilan orang kafir itu halal. Ustaz misalkan kita katakan orang kafir yang mana dulu? Kalau ahlu kitab hukum asalnya apa? Halal. Karena orang ahlu kitab itu punya keyakinan tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya mereka terang-terangan menyembelih dengan nama selain Allah Ta'ala, haram. Faham belum? Faham soalnya? ya? ya na'am. Sesembilan orang muslim. Allah. Itu pembahasannya lain lagi. Oh ya, sesembilan orang muslim dulu. Orang muslim dia nggak pernah sholat. Nah ini pertanyaan antum. Eh, orang muslim yang enggak pernah sholat, ngakunya muslim, KTP-nya muslim Islam agamanya, tapi enggak pernah sholat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sholat sama sekali atau berling. Berling itu koper dan eling ketika ingat dan sadar dan sempat ini gitu ya. Nah, kalau enggak pernah sholat sama sekali kafir hukumnya. Berarti sembelihannya tidak halal. Paham ya? Nah, tapi kalau dia berling, itu para ulama masih memberikan toleran. Terkadang dia sholat, kadang tidak karena dia dohirnya masih menampakkan keislamannya. Paham ya? Itu masih mending dia sembeliannya. Bisa dikatakan halal. Paham ya? Nah, tapi kalau nggak pernah sholat sama sekali seumur hidup, eh, ya kembali ke orang-orang kufar yang ada selain ahlu kitab. Paham ya? Oh, contohnya orang Hindu, orang Buddha. Bismillah itu Halal nggak? Nggak halal. Walaupun baca bismillah. Walaupun baca bismillah. Paham belum? Eh, orang muslim. Muslim nggak sembarang muslim, sholat lima waktu dia. Enggak baca bismillah dia nyembelih dia. Halal enggak? Salat padahal karena tidak menyebut nama Allah taala. Itu penting sekali itu ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum upayakan ketika mau nyembelih jangan kemana mana pikirannya bismillah gitu ya, bismillah. Wa kadzalika law ba'a 'alaika insanu syai'an fala yushtarat an ta'rif annahu malik annahu maliku aula. Ini penting juga. Kalau ada orang jual kepadamu barang, eh, enggak disyaratkan kamu itu tahu ini pemiliknya bukan. Paham ya? Ada orang jual ke antum misalkan makanan, dia jualan apa istilah cilok. Paham ya? Jualan cilok gitu ya, pagi-pagi bawa cilok, jual gitu antum nggak perlu nanya, ini punya bukan ciloknya ini. Nggak perlu beli-beli. Dohirnya ya punya dia itu, nggak perlu nanya. Paham ya? Mafhum insyaallah Isa? Mafhum insyaallah? Eh nggak perlu nanya, ini punya antum atau bukan. Paham ya? Nah, banyak bertanya akhirnya nggak jadi belian itu. <laughs> Allah musta'an. Kita lihat sini. Kita lihat Li'anal asla annahu malikuh karena hukum asalnya dia pemiliknya karena dia menjual itu ya. Perkara ternyata yang dijual bukan milik dia, dosanya ke dia. Faham belum? Ewa, eh, contohnya, contoh yang lain. Mendekati Idul Adha, banyak orang yang jual hewan kurban biasanya. Datang ke antum, Pak, ini harga murah, Pak. Tak kasih harga murah, diskon, kortingan, sapinya ini aslinya harganya 20 juta, tak jual ke antum 15 juta aja. Paham ya? Antum aslinya perlu enggak nanya ini sapinya milik siapa, Pak? Bener yakin punya antum, Pak? Wallahi, enggak perlu nggak perlu nanya itu nggak perlu. Beli selesai. Ternyata sapinya curian. Eh? Nah, barakallahu fikum sapinya curian. Ya udah dosanya dia yang mencuri. Kita taunya jual beli. Paham belum? Mahum hantalah? Ayo na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Falhasil kesimpulannya ini penting ya, jangan sampai disepelekan, penting sekali nih ya karena berkaitan masalah muamalah. Setiap harinya mungkin kita merasakan dan juga menyaksikannya. Falhasil kesimpulannya anna hadil qaidah la Naam la yaruddu 'alaiha syai'un. Pada asalnya kaidah ini enggak ada sesuatu pun yang bisa membantahnya. Al aslu fil asya' ibahah hatta ya'tiya dalil 'ala tahrimiha. Satu diambil itu. Ingat-ingat. Diambil itu ya. Al aslu fil asya' ibahah hatta ya'tiya dalil 'ala tahrimiha. Satu. Kedua, al aslu fi jami'il ibadat muharramatun hatta ya'tiya dalil 'ala syar'iyyatiha. Dua. mohon salah. Hukum asal semua perkara boleh, boleh saja. Kecuali apa? Sampai datang dalil yang haramkannya. Hukum asal semua ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Mahum insyaallah. Antum salat duhur 10 rakaat. Haram atau enggak? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Paham ya seperti itu. Kita lihat lagi. Masalah tentang masalah yang terakhir. Ba'duhum yaqul sebagian mereka mengatakan inna dujaja al-mustawrid min al-kharij Zubiha bis-sa'ib au ghairihi kal ma'il har fa ma hukmu aklu hukmu aklihi artinya ada orang mengatakan sesungguhnya ayam yang yang datang dari luar negeri paham ya istilahnya apa mendatangkan dari luar ke dalam apa istilahnya eh mengekspor atau mengimpor eh Indonesia mendatangkan ayam dari Brasilia misalkan dari Britania mengekspor atau mengimpor? Hah? Mengimpor, memasukkan. Nah, ini ayamnya barang impor ini. Luar negeri enggak sembarangan, Brasilia, Amerika, Thailand, Bangladesh misalkan. Paham ya? Dari luar negeri. Nah, disebutkan ternyata apa? Itu biasanya kalau di sana sembelih dengan saik, dengan apa? listrik. Dengan mesin. Jadi ayam banyak gitu, 10 ayam, eh, ada tempat lehernya masing-masing, sekali pencet bismillah Jebriat langsung. Bismillah, jebriat. Paham ya? Langsung putus kepalanya semuanya. Kan mesinnya macam-macam kan zaman teknologi yang canggih kan seperti itu. pencet Sekali pencet bismillah langsung kena semuanya gitu loh. Paham ya? Nah, kalau pakai pisau masih mending. Tapi ini sistemnya bukan pakai pisau, enggak sembelih, setrum. Paham ya? Setrum mati itu. Paham ya? Eh, ada juga yang mengatakan dengan makhar. Jadi ada air yang panas, begitu ada ayam langsung masuk itu. Jadi enggak ada enggak ada istilah sembelih langsung. Oleh karena itu antum hati-hati kalau beli ayam yang impor dilihat ada nggak bekas sembelian di sini. Pertama, kedua, yang paling inti impornya dari mana? made in mana? made in mana? Paham ya? Eh, orang istilah orang bacaan gitu in itu kan. asli made in ya istilahnya ya. Made in home eh, <laughs> atau made in mana gitu ya. Kalau made in Amerika, made in Britania, made in Jerman, made in Rusia itu negara kufar, itu hati-hati jangan dimakan. Karena hukum asalnya negara kufar itu nggak baca bismillah. Dan mereka pun hukum asalnya apa? Ya orang kufar secara umum. Faham ya? Baca bismillah pun nggak sah juga. Tapi kalau dari negara Islam, dari Arab Saudi, Yaman, Jazair, eh, Tunisia, kemudian nah barakallahu fikum Mesir, eh, kemudian mm, eh, mana itu? Libya dan semisalnya halal sebenarnya karena hukum asalnya husnudzan, berbaik sangka dengan negara Islam. Tapi kalau nyata-nyata utuh, antum lihat tuh kok lehernya utuh ya. Itu biasanya menyembel enggak sembelih, membunuhnya dengan cara tadi itu imat setrum, imat dengan cara yang lain. Kalau disembelih kan nampak sekali. Paham itu ya? Ayo, mahfum insyaallah. Mahfum? Mahfum insyaallah. Ayo. Kita lihat dulu. Negara kufar ya. Oh kalau kitabnya nggak bisa kita hukumnya asal karena seperti Rusia, seperti ini negara kufar umum gitu loh. Paham ya? Agama mereka kan belum tentu Yahudi sama Nasara. Paham ya? Jadi kan hukum secara, global. Kalau yakin ahlu kitab baru kita hukumi. Tapi hukum asal negara kufar kan? Negara kufar gitu loh. Israel itu bukan mengharuskan mereka itu nama orang Yahudi yang istilahnya sekarang ini ya. Paham ya? Kalau negara-negara yang negara kufar secara umum tanpa kita merinci itu hukum asalnya kita berhati-hati. Paham ya? Kecuali kalau misalkan terang-terangan dari sana ada sumbernya ini yang nyembelih orang-orang Yahud, yang nyembelih orang Nasara baru kita hukumi, hukum baru. Paham ya? Jadi hukum global itu dipakai hukum global, hukum rinci lain lagi pembahasannya. Paham ya? Paham insyaallah? Eh, wah, seperti itu. Kita lihat sini. Apa hukum makannya? Jawab la na'lam anna dujaja alladhi fi hadha sunduk huwa mimma jara alaihi hadha syaih. Kata beliau Syekh Muhammad SAW, kami tidak tahu bahwasannya ayam yang sekarang ada di kotak-kotak ini termasuk ayam yang dilakukan dengan cara seperti ini. Wal aslu anna ma warada alal al-mamlakah muhtabar ma'ruf. Hukum asalnya yang datang ke mamlakah, mamlakah apa maksudnya ini? Mamlakah Saudiyah datang ke Saudi itu biasanya diuji, dites terlebih dahulu Paham ya? Nah, kalau di Indonesia biasanya MUI itulah istilahnya ya. Dites dulu stempel halal itu ya. Biasanya gitu biasanya. Nah, ini kata beliau, biasanya datang ke Saudi ini dites dulu wa ma'ruf dikenal. Wa hayah kibar ulama qabla sanatain sa'alu wazirat tijarah wa unasan mas'ulin an hadha syai' qalu kullu syai'in la yumkin istiradu illa ba'da ittila' alaih. Masyaallah. Dan hayah kibar ulama Saudi dua tahun yang lalu mereka bertanya kepada menteri perdagangan. Eh, nanya kepada orang-orang yang memang mereka pernah menjawab dan juga punya pangkat lah istilahnya gitu ya. Bertanya tentang masalah ini. Mereka mengatakan segala sesuatu tidak akan mungkin didatangkan Saudi kecuali setelah dicek dan teliti. Paham Berarti menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum ini kembali ke negara Saudi. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke Saudi, nah secara penelitian kalau benar-benar itu itu memenuhi syarat-syaratnya halal. Paham ya? Tapi dulu Syekh pernah mengucapkan Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau menjelaskan bahwasannya kalau sumbernya negara kufar hati-hati. Kalau sumbernya negara Islam enggak masalah kita husnudon. Faham maksudnya ya? Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah dua kaedah besar yang harus antum ingat-ingat jangan terlupakan karena sering muncul dalam ilmu fikih. Apa kaidah pertama Isa? Eh, apa kaidah pertama? Kaidah kedua kaidah besar tadi yang pertama apa? Yang pertama Hukum asal semua perkara halal kecuali sampai datang dalil apa? Yang mengharamkannya. Kaidah yang kedua apa? Hamdalah. Hukum asal suatu ibadah haram sampai sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Na barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.